بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih terus mencurahkan nikmat-nikmatnya dan di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala <clears throat> yang Allah berikan saat ini ada nikmat iman nikmat Islam nikmat sehat dan juga nikmat waktu luang sehingga dengan ketiga nikmat tersebut dan nikmat-nikmat lain yang Allah berikan kepada kita yang tidak terhitung jumlahnya. Dengan izinnya kita berkumpul kembali pada malam ini untuk melanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita. Dan seperti biasa, satu hal yang sering kita ulang dan sering kita tanyakan kepada ikhwan, baik ikhwan yang di studio maupun ikhwan dan akhwat yang ada di rumah. Soal pertama adalah hal raja'atum ad-durus fil bait ya ikhwan? Hal amiltum muraja'ah fil bait? Naam. Antum muraja'ah di rumah insyaallah? Iya, Naam, <clears throat> insyaallah kita berhusnuzon kepada semua ikhwan di studio dan juga kepada ikhwan dan akhwat yang ada di rumah semuanya muraja'ah. Karena seperti yang kita ketahui bahwa semakin lama dan semakin banyak pertemuan kita ini maka akan sebanyak, semakin banyak mufradat kata-kata yang baru yang akan kita temukan plus ditambah dengan kata-kata yang sudah sering kita dengar maka jika kita sudah memahami kata-kata yang lama yang sudah kita pelajari maka insya Allah akan lebih memudahkan kita untuk memahami kata-kata yang baru yang akan kita temukan pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Dan Alhamdulillah kita telah menyelesaikan Ad-Darsul Khamis yang kalau kita perhatikan cukup panjang di sini dengan latihan-latihan yang cukup e, bervariasi dan di akhir pertemuan kita pada pekan yang lalu ada satu pembahasan yang belum kita bahas di halaman Safha Wahidun wa <clears throat> halaman 31 Wahidun wa thalathun halaman 31 untuk melihat di kotak paling bawah di halaman tersebut di halaman 31 wahidun wa thalathun ada kotak di bawah hunaka murabba ada kotak di bawah wafi fi al murabba kitabah di dalam kotak itu ada beberapa tulisan أنتم لا تسمعون يا إخوان رأيتم رأينا طيب من يقرأ من يقرأ هذه الكلمة تفضل تفضل يا أخي اقرأ هذه الكلمة أيوه تفضل اقرأ الكلمات الجديدة قرأناه هذا ولا لا قرأناه قرأناه قرأناه طيب الآن في الأسفل الذي في الأسفل سيارة المدرس أنتم lihat سيارة المدرس مدرسي ترسيان di bawah kalimat sayyara sayyaratul mudafun mudafun al mudarrisi mudafun ilaih mudafun ilaih di sini penulis buku ini seakan-akan ingin memperkenalkan kepada kita satu kaidah nahwu sengaja sepertinya beliau tidak jelaskan terlalu panjang. Beliau hanya mengenalkan kepada kita dua istilah. Yang pertama mudhafun dan yang kedua mudhafun ilaih. Ini terkait dengan pembelajaran bahasa Arab kita yang sudah kita pelajari di Ad-Darsul Khamis ini, di pelajaran kelima. Li'anana najib kita temukan di bab ini kathir minal kalimat bimithli dan nau' kita akan temukan banyak sekali kalimat-kalimat yang memiliki dua istilah ini. Sayyaratul mudarrisi. Penulis memberikan contoh satu di sini sayyaratu al-mudarrisi. Sayyaratul mudarrisi. Awalnya Anda perhatikan baik-baik. Anda minta kepada ikhwan studio maupun ikhwan dan akhwat di rumah sedikit diperhatikan lebih konsentrasinya awalnya kalau kita pisah sayyaratun lalu kita pisah al-mudarris menjadi al-mudarrisu sayyaratun al-mudarrisu ya tidak ada lagi ya ikhwan bala. bala kalau kita pisah maka masing-masing memiliki harakat yang yang berbeda sayyaratun kemudian al-mudarrisu itu juga kita pisah masing-masing berdiri sendiri ketika dua kata ini kita gabung nudif kalimat sayyara ila kalimat al-mudarris. Kita sambungkan antara kalimat sayyara, kata sayyara dengan kata al-mudarris maka menjadi antum ah, lihat harakatnya sayyaratul mudarrisi. Kata pertama sayyaratu kita beri istilah mudhafun. Antum harus hafal di sini. Jika dua kata ini digabung maka kata yang pertama kita sebut mudhafun. Ma mana mudhafun? Mudhafun yang dinisbatkan. Yang di yang dinisbat atau yang disandarkan. Mudhafun ilaih. Adapun kata yang kedua, al-mudarrisi kita beri istilah dengan istilah mudhafun ilaih yang disandarkan kepadanya atau yang dinisbatkan kepadanya. Maksudnya kalimat al-mudarris atau kalimat sayyarah dinisbatkan kepada al-mudarris. Mobil milik siapa ikhwan? Guru. Jadi sejarah ini dinisbatkan kepada siapa? Al-mudarris kepada guru. Mobil milik guru. sejarah kita beri istilah apa tadi ikhwan namanya? Mudafun al-mudarrisi Mudafun ilaihi dan perlu diketahui kalau mudafun ilaihi selalu majrur pasti selalu majrur apa itu majrur majrur artinya diberi tanda harakat kasrah jika dia tunggal jika dia tunggal kita beri tanda harakatnya harakat huruf terakhir apa huruf terakhir di kalimat al-mudaris ya kawan huruf terakhir di kalimat al-mudaris sin. Apa harakatnya? Kasrah. Karena apa sebabnya? Karena posisi dia sebagai mudhafun ilaih. Dan begitu seterusnya. Kita lihat, kita beri contoh misalnya. Kita latihan sedikit uh, kaidah ini. Lihat halaman Untuk ya Safa wa saban wa ishrun afwan. saban wa ishrun. Untuk Safa sab'un wa ishrun. 27. sab'un wa wa ishrun Wadzur at-tadrib atau at-tamrin as-sani yang terlihat latihan kedua. Adif al-kalimat al-ula ila as-saniyah. Adif al-kalimat al-ula ila as-saniyah. Ma makna adif? Sandarkan. Atau sambungkan atau sandarkan al-kalimah al-ula kata yang pertama Ilasannya kepada kalimat atau kata yang ke dua. Antum akan temukan di sini kaidah mudhafun wa mudhafun ilaih. Lihat kitabun Muhammadun. Antum lihat kalau dua kata ini berdiri sendiri masing-masing terpisah daripada yang lainnya, tidak bersambung atau tidak dinisbatkan satu kepada yang lainnya, maka harakatnya antum lihat semuanya semuanya apa ya kawan? Doma. Doma. Domatain. Ayo Fan, sedikit ini, sedikit konsentrasi kita Kitabun Muhammad semua harokatnya adalah apa Ikhwan? Domatain. Ketika kita, kita sambung Kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Anas sengaja memperlama penjelasan ini karena sering sekali kita temukan ketika membaca latihan keempat misalnya di halaman 28 banyak sekali ikhwan yang kesulitan membaca harokatnya Padahal kalau kita pahami ini, pahami latihan kedua ini insya Allah, latihan eh, yang keempat, halaman 28 akan mudah kita akan baca. Tolong dipatikan baik-baik, ikhwan dan akhwat di rumah, terutama karena di studio kita bisa melihat langsung ikhwan-ikhwan. Di antum yang di rumah, tolong diperhatikan benar-benar eh, penjelasan kita di sini. Ketika kalimat kitabun dengan Muhammadun kita sambung maka antum lihat kitabu Muhammadin kitabu Muhammadin. Apa yang terjadi, ikhwan? Mada yahdusuna? Apa yang terjadi di sini? Tagayur al-harakat. Terjadinya perubahan harakat. Antum lihat. Kitabun menjadi kitabu. Menjadi menjadi dommah. Muhammadin lihat tadinya domatain menjadi menjadi kasratain kasratain. Nah, antum lihat di kalimat kitabu Muhammadin, kitabu itu kita beristilah mudafun. Kita beristilah mudafun. Lalu antum lihat kalimat Muhammadin kita beristilah mudafun ilaihi. Jangan sampai lupa kalimat ini. mudafun dan mudafun ilaihi. Dan mudafun ilaihi ikhwan selalu pasti apa ikhwan? Majrur. Majrur itu artinya diberi tanda harakat kasrah jika ia tunggal. Dan di sini lihat kasrah tain Muhammadin. Di sini kasrah kasrah tain. انتبهوا يا اخوان لا تنظروا للطعام هذا هذا طبعا ملفت للنظر طيب طيب نرجع إلى كتابنا كتاب محمد Muhammadin apa tadi ya ikhwan istilahnya? Mudhafun ilaihi. Sama-sama ya ikhwan. Mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi. Ya. Kitabu mudhafun. Kitabu mudhafun. Muhammadin mudhafun ilaihi. Muhammadin mudhafun ilaihi. Muhammadin mudhafun ilaihi. dan mudhafun nilai selalu pasti maj. Majrur. Apa arti majrur? Harokatnya harus kas. Roh. Di sini tanda harokatnya apa ya kawan? Kasro, tain. Lalu kenapa di sayyaratul mudarrisi halaman 31 kasro saja? Tidak kita katanya. Ah, antum lihat beda antara kalimat Muhammadin di sini dengan as-sayyar afwan al-mudarris. Muhammadin di sini tidak ada alif lam Muhammadin, bukan al Muhammadi, bukan, tapi Muhammadin. Adapun di contoh halaman 31 al mudarrisi, dia ada ada apa ya, kawan? Alism muhalla bi alif lam. Fa al haraka maka harakatnya kasrah. Adapun alism Muhammad huna ghair muhalla bi alif lam, tidak ada alif lamnya, maka harakatnya kasrah tain kasratain fahimtum ya ikhwan insyaallah insyaallah fahim tu atau insyaallah la, la tafaham antum paham insyaallah atau insyaallah tidak paham insyaallah fahim insyaallah fahimna insyaallah fahimna alhamdulillah Ya. Soal ada pertanyaan dari pesan singkat dari Taib. MDDC Bitung berkenaan dengan mudhafun ilaih. Ya. Apakah uh, selain nama harus ada alif lamnya? Selain nama Mudafun ilai itu harus ada alif lamnya. Karena pada contoh, Tidak, tidak harus, tidak harus. Tidak harus. Tidak harus alif lamnya. Nah, okay. udah cukup kita jalan. Iya. <laughs> tidak ada, tidak harus ada alif lam. Bisa saja tanpa alif lam. Baik. Nah, mudafun wa mudafun ilaih. Dan kalimat ini ikhwan, kalimat yang terdiri dari mudafun dan mudafun ilaih disebut kalimatu idhafah idhafatun kalimat yang terdiri, terdiri dari mudhafun dan mudhafun ilaih itu kalimat namanya idhafah dan sering di latihan 28 lalu di latihan berapa lagi antum akan temukan uh, eh, al kalimat fi mithli hadzal kata-kata yang memiliki kesamaan seperti ini. Ada mudhaf dan ada mudhafun ilaih. Dan mudhafun ilaihi ikhwan sekali lagi selalu apa? Maj majrur. Apa yang maksudnya majrur? Harakatnya, harakat huruf terakhirnya harus kasrah. Kasratain jika dia tanpa alif lam, kasrah saja jika dia tanpa Ah. <laughs> Tolong dibatin lagi. Benar gak anak anak bicara tadi? Kasratain kalau ada alif lam. Betul ya ikhwan? Salah. Kasratain kalau tidak ada Nah, Alif kasroh saja jika ada. Nah, baik. Alhamdulillah antum tidak ngantuk semua. Baik. Ada mau ditanyakan? Ada pertanyaan di tingkat SMS lagi? Tidak ada? Baik, kita lanjutkan. Al-an nadkhul fi darsin jarid. kita sekarang nadkhul masuk fi darsin ke pelajaran baru. Ad-darsus sadis. Ad-darsus sadisu. Pelajaran ke 6 hadhihi Hadihi. Nah, sebelumnya di pelajaran pertama antum temukan hadza. Sekarang hadhihi. Antum lihat ada kesamaan. Sepertinya hadza dan hadihi ini punya hubungan kerabat yang dekat. Hadza dan hadihi ya ikhwan maknanya sama. Ini ismun isyarah, kata tunjuk lil qarib untuk menunjuk benda yang qaribun dekat. Hada dan hadhihi ya ikhwan memiliki makna yang yang sama. Maknanya sama-sama seperti maknanya ini. Ismun isyaratun lil qarib. Kata tunjuk untuk yang dekat. Lalu apa yang membedakan antara hada dengan hadhihi? Hmm, kalau hada tidak ada haknya, kalau hadhi ada haknya. Begitu ya, kawan? Dari segi tulisan sudah beda, iya. Dari segi kalimat, tentu melihat hada hadi sudah beda. Tapi di sini yang eh, yang pasti kalimat hada diperuntukkan untuk menunjuk benda-benda yang bersifat laki-laki. Atau kita sebut dengan istilah nahu ism muzakkar. Ismun muzakkarun isim atau kata benda yang memiliki sifat laki-laki dia di, di, digunakan kata tunjuk hadza. Contohnya ah hadza Muhammadun. Hadza Muhammadun isim isim muzakkar. Zalik Muhammadun, Muhammadun isim isim laki-laki sudah jelas itu. Hadza Muhammadun. Hadza ah hadza kitabun. Hadza kitabun. mana kitabun? Buku. Kitabun. Kita pun isim muzakkar. pun iya. ini eh, kata benda yang bersifat muzakkar eh, bersifat laki-laki? Iya. Ya. Apa sebabnya kita pun bersifat laki-laki? Hmm. Punya jenis kelamin dia sampai terlihat? Tidak, karena tidak memiliki ta'amur boto di antaranya. Tanda-tanda isim itu bukan isim muzakkar. Tidak ada eh, tanda ta'mar boto. Anda tahu ta'mar boto? Tak yang kalau tak maftuha yang terbuka. Ada titik dua di atasnya. Ini tak marbuto yang ter, terikat tertutup. Dia bentuknya sama seperti ha. Jika di akhir kalimat maka dia di, dibaca seperti ha Fatimatu. Bisa juga kita eh, baca Fatimah. Fatimatu tuh di situ tak marbuto. Kalau kita matikan maka dia berbunyi seperti ha Fatimah. Fatimah. Faham tum? Ah, kita pun di sini tidak ada ada tak marbutohnya atau tidak? Tidak ada. Tidak ada tak marbutoh. Maka dia isim muzakkar. Kata benda yang bersifat laki-laki. Ah, kalau kita gunakan hadhihi. Hadhihi Muhammadun. Sahih? Betul begitu kalimatnya? Hadhihi Muhammadun? La. Kita gunakan hadha Muhammadun. Tapi kalau Zainabu misalnya. Zainabu. Hadihi Zainabu. Jangan antum bilang hadha Zainabu, tapi hadihi Zainabu. Contoh lain. Khadijatu. Hadihi atau hadha ya kawan? Hadihi. Hadihi Khadijatu. Contoh lain, contoh lain ya kawan, Anda bisa berikan contoh lain? Kurasatun. Kurasatun, Kurasatun. Hadihi atau hadha kita pakai? Hadihi kurrasatun. Contoh lain, ya ikhwan? Hakibatun. batun. Itu tak merbutuh. sahih. Kita gunakan hadha atau hadihi? Hadihi hakibatun. Satu lagi contoh. Sarirun. Eh? Hadha atau hadihi? Sarirun. Hadha. Saburatun. Hadihi. Baik. Anak akan sebutkan isimnya, antem sebutkan pakai hadha atau hadihi. Maktabun. Hada maktabun. Hada maktabun. Ahsantum. Uh, qamisun. Hada qamisun. Hada qamisun. Taib. Zujajatun. Hadihi zujajatun. Ma mana zujajatun? Kaca. Kaca. Taib. Uh, qurrasatun. Hadihi qurrasatun. Taib. Uh, Maryamu. Hadihi Maryamu. Hadi. Kenapa Maryamu? Pakai hadi. Iya, nama perempuan. Nah, perempuan. Tidak ada tamar butonya? Karena dia nama mana, Dia nama, dia nama untuk perempuan. perempuan. Walaupun tidak ada ta'al mabutunya tetap kita gunakan hadhi. Hamzatu. Hamzatu nah hamzati. Hadha hamzatu al hadhi hamzatu? Hadha hamzah. Ha ha ha. Ha hamzah. Maka kita pakai apa? Hadha atau hadhi? Apa sebabnya hadha? Ada ta'al mabutu di belakangnya. Ah, karena sudah pasti halimat hamzah untuk laki-laki maka kita gunakan hada. Fahim ya, kawan? Fahimna insyaallah. Baik. <clears throat> Antum paham? Mudah-mudahan insyaallah ikhwan dan akhwat yang di rumah paham insyaallah. Baik, naqra الآن kita baca sekarang istami' جيدا استمع إلى الك... استمع انظر إلى الكتاب واستمع جيدا انظر إلى الكتاب واستمع جيدا هذا ابن حامد هذا ابن حامد Wahadihi bintu Yasirin. Wahadihi bintu Yasirin. Ibnu Hamidin jalisun. Wa bintu Yasirin waqifatun. Ibnu Hamidin jalisun. Wa bintu Yasirin waqifatun. Kita pelajari dulu di sini. Hadza ibnu Hamidin. Kenapa ana baca hadza ibnu bukan hadza ibnu? Apa sebabnya ikhwan? Karena alif yang tidak ada alif yang tidak ada hamzahnya. Ah, di sini alifnya hamzatu al-wasl. Apa hamzatul wasl? Apa kaidahnya hamzatul wasl? Jika di awal dia dibaca jika didahului oleh satu kata atau kalimat tidak di tidak dibaca. Maka kalau antum baca di kalimat kedua ibnu terlihat alifnya, terlihat hamzanya, ibnu Hamidin. Tapi di awal hadzabnu Hamidin. Dan ini sudah kita pelajari. Hadzabnu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Terjemah ya akhir kirim. Ini adalah anak Ah, wahid, nur- nuridu wahidan fakat. Anta ya akhir kirim. ini anaknya ini anak laki-lakinya Hamid Hmm. dan yang ini anak perempuannya Yasir. Dan ini anak perempuannya Yasir. Yasir. Ah, faham tuh ya ikhwan? ليس ليس هناك كلمة جديدة tidak ada kata baru di sini أليس كذلك Bala. بلى apa yang baru di sini ada yang baru هذه Anda lihat ketika menggunakan ibnu kita gunakan Hada, Tapi ketika kita gunakan bintu maka kita menggunakan isim syarahnya hadhihi. Hadza Ibnu Hamidin. Sahih ikhwan begitu bacanya? Hadza Ibnu Hamidin. Hadza Ibnu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Kita menggunakan hadza untuk ibnu dan hadhihi untuk bintu. Mana bintu Ikhwan Anak perempuan. Tapi di sini ada kalimah idhafah. Ada kalimah idhafah. Siapa yang bisa me memberikan jawaban? Di mana kalimah idhafah di sini? Ibnu, Ibnu Hamidin. Lalu satu, eh, satu lagi? Bintu, Bintu Yasirin. Mana mudhaf di kalimat Ibnu Hamidin? Mana mudhaf? Ibnu. Ibnu. Mana mudhafun ilaih? Hamidin. Hamidin. Lihat antum lihat mudhafun ilaih selalu Majrur. Majrur. Dan majrur di sini tandanya apa, ikhwan? Kasrah. Kasrah. Di sini kasrah? Kasratain. Lalu bintu Yasirin, mana mudhaf mana mana mudhafun ilaih? Bintu Yasirin. Bintu mudhafun. Bintu mudhafun Yasirin. Mudhafun ilaih. Baik. Sekarang terjemahkan kalimat yang kedua di bawahnya. Ibnu Hamidin jalisun وبنت ياسر واقفا أنت يا أخي الكريم تفضل ترجم ابن حامد جالس وبنت ياسر واقفة hmm. anak laki anak laki-laki Hamid duduk dan hmm. anak perempuan Yasir berdiri. Hmm. Taib. Di sini antum lihat ada dua kalimat idhafah. Yang mana ikhwan? Ibnu Hamidin dengan bintu Yasirin. Bintu Yasirin. Mana mudhaf di kalimat Ibnu Hamidin? Ibnu. Ibnu. Mudhaf ilaih? Hamidin. Lalu bintu Yasirin. Mana mudhaf wa mana mudhaf ilaih? Bintu mudhaf. Bintu mudhaf wa Yasirin. Yasir mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Lihat di sini kita mempraktikkan kaidah ini. Dan di antara manfaat mempraktikkan kaidah ini agar kita tidak lupa. Wa antum lihat di kalimat jalisun dan kalimat waqifatun. <clears throat> antum lihat kalimat jalisun. Ibnu Hamidin jalisun. Wa bintu Yasirin waqifatun. Di sini antum lihat waqifatun menggunakan tak marbutoh. Padahal bisa saja kita bilang waqifun. Asalnya apa ya, kawan? Waqifun. Tapi di sini kita menggunakan Wakifatun tak marbuto. Apa sebabnya? Karena Wakifatun sifat untuk untuk bintu, bintu Yasirin. Siapa yang sedang berdiri di sini, Ikhwan? Siapa yang sedang berdiri? Anak, perempuan. anak perempuannya ya? Yasir. Maka ketika kita bilang bintu anak perempuan Yasir sedang berdiri, bintu Yasirin Wakifatun tidak Wakifun. Karena Wakifatun sifat dari siapa, Ikhwan? bintu iya. Yasin, anak perempuannya iya. Yasin. Maka wakifatun kita menggunakan tak mar buto. Tapi kalau antum lihat jalisun bukan jalisatun. Bisa saja kita menggunakan jalisatun, tapi di sini kita pilih jalisun. Apa sebabnya? Tanpa tak buto. Apa sebabnya? Karena jalisun sifat untuk siapa ya kawan? Anak laki-laki. Anaknya laki-laki Hamid dan anak laki-laki Hamid muzakkar maka kita menggunakan jalisun. Sifatnya juga muzakkar, tidak muannas. Fahim tem ikhwan? Baik, kita lanjutkan. Nastamid. Man hadhihi man hadhihi hadhihi ukhtul muhandisi hadhihi ukhtul muhandisi ahiya aydan muhandisatun ahia aydan muhandisatun la hiya tabibatun la hiya tabibatun kita ulang sekali lagi man hadhihi nah, terjem ya ikhwan man hadhihi ma mana man hadhihi siapa hmm, man siapa hadhihi ini siapa ini seakan-akan orang yang bertanya ini menunjuk kepada siapa nah, dari sini kita mengetahui dia menunjuk perempuan tidak mungkin menunjuk laki-laki. Man hadhihi? Hadhihi ukhtul muhandisi. Mana ukht, ukhtu? Ukhtun. So, al muhandisi? Insinyur. Atau ar? Arsitek. Ini saudara perempuannya siapa? Insinyur atau seorang arsitek. Lalu muncul pertanyaan lagi. Ahia aydan muhandisatun? Ahia ayodon muhandisatun A. Ahia, mana A? Apakah, Apakah hiya? Dia. Dia. Hiya kembali ke siapa? uhtu Uhtul muhandis. Apakah dia? Dia di sini siapa? Anak perempuannya? Uh, Al-muhandis. Ahia ayadhan. Mana mana Juga. Juga. artinya? Juga. ayodon artinya apa ya, kawan? juga. juga. Apakah dia juga muhandisatun? Mana muhandisatun? Iya, arsitek. Arsitek? Nah, antum lihat muhandisatun. Apa sebabnya menggunakan tak marbuto di sini? Muhandisatun. Karena muhandisatun kembali ke siapa? Iya. Iya. hia hia ini siapa tadi? uhtu al-muhandis, saudara perempuan. Fahim, Tom? Berarti kalau kita bilang muhandis, ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Muhandisatun. Perempuan. Arsitek perempuan. Paham tom? La hiya tabibatun. La hiya tabibatun. Tidak hiya, mana hiya? Dia dia perempuan tabibatun. Mana tabibatun ya, kawan? Dokter perempuan. Kalau dokter laki-laki? Tabibun. Tabibun. Tapi kalau dokter perempuan kita tambahkan ta'mar butoh tabibatun. Tabibatun. Faham tu ya Baik. Nastamir kita lanjutkan. Sayyaratu man hadhihi? Sayyaratu man hadhihi? Ah, man diterjemah lana? Mobil siapa ini? Mobil siapa ini? Al-jawab Hadihi sayyaratul mudiri. Hadihi sayyaratul mudiri. Mengapa kita menggunakan hadihi bukan hadha? Hadihi karena dia ada tambah buta sayyaranya. Karena hadihi ini untuk menunjuk sayya, sayyaratu dan sayyaratu di sini ada tak marbutohnya maka dia disebut isim atau kata benda yang bersifat perempuan isim mu'annath maka kita gunakan kata tunjuk hadhihi bukan hadza Hadihi sayyaratul mudiri. Ini mobilnya siapa ya, Kwan? Direktur. Direktur atau mobilnya kepala sekolah. Eh, kepala sekolah. Sayyaratul mudiri. Di sini ada kalimat idhafa. Mana ya, Kwan, kalimat idhafa? Mudhafun ah, sayyaratul, sayyaratul mudiri. Sayyaratu mudhafun ilaih. Al-mudiri mudhafun ilaih. Sayyaratu mudhafun ilaih. Sayyaratu mudhafun. Sayyaratu mudhafun. Sayyaratu mudhaf al-mudiri mudhaf ilaih. Jangan tegak ya, ikhwan. Terakhir sebelum kita sama sama-sama baca nanti halaman 33-nya kita lanjutkan lagi nanti setelah kita baca yang 32. Ma hadhihi ma hadhihi hmm, di sini pakai ma. Kalau tadi man. Man. Apa apa beda antara man dengan ma? Man untuk menanyakan siapa? Orang, manusia. Tapi kalau ma untuk untuk ben, benda. tidak benar ma hadhihi hadhi hadhihi Zainabu. La. Ma hadhihi hadhihi Khadijatu. La, khata. Ya benar man man hadhihi. Juga tidak benar kalau kebalikannya ma hadhi man hadhihi hadhihi sayyaratu. La. Ma hadhihi? Hadhihi mikwatun. Antum lihat gambarnya, mikwatun. Hmm. Apa nama mikwatun ya, kawan? Setrika. Setrika. Hadhihi mikwatun. Kita gunakan hadhi. Kenapa kita gunakan hadhi, ya ikhwan? Karena ah, untuk menunjuk siapa ini sini? Menunjuk, apa? Muannas. Mikwatun. Mikwatun di situ ada tak marbutohnya, maka dia isimnya muannas. Ini adalah apa ya, kawan? Setrika. Taib al-an istami' thumma karir. Istami' ثم يا أخوان الصوت نريد الصوت يا أخي نريد صوتا مرتفعا كلكم يا ارفع الصوت يا أخوان هذه هذه هذه هذه هذا ابن حامد هذا ابن حامد وهذه بنت ياسر وهذه بنت ياسر ابن حامد جالس ibnu Hamidin jalisun. Wa bintu Yasirin waqifatun. Wa bintu Yasirin waqifatun. Man hadhihi? Man hadhihi? Hadhihi ukhtul muhandisi. Hadhihi ukhtul muhandisi. Ahia aydan muhandisatun? Ahia aydan muhandisatun. Ma mana aydan ya ikhwan? Juga. Ya. Juga. La hiya tabibatun. La hiya tabibatun. La hiya tabibatun. La hiya tabibatun. Ma mana tabibatun? Dokter perempuan. Dokter perempuan. Sayyaratu man hadhihi? Sayyaratu man hadhihi? Hadhihi sayyaratul mudiri. Hadhihi sayyaratul mudiri. Ma hadhihi? ما هذه هذه مكواة هذه مكواة هذه مكواة هذه مقوات ما معنى mikwatun ya ikhwan? setrika Baik. Dan selanjutnya kita berikan kesempatan bagi antum para pendengar yang ingin berinteraksi langsung, membaca atau mungkin bertanya silakan di 8236543. Tapi kita angkat penelpon pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Umu di mana? Umu Umair di Ciledug. Di Ciledug. Baik. Silakan, Sob. Umu Umair ma'aki al-kitab. Nah, ma ma'i kitab. Baik. Iqra idan. Aina Ustaz? هذه هذه هذه هذا بن حامد وهذه بنت ياسر ابن حامد جالس وبنت ياسر واقفة استمر من هذه؟ hadhihi ukhtul muhandisi. Nah. Ahia hmm. aidon muhandisatun la hiya tabibatun. Nah. Say, eh, sayyaratu man hadhihi. Nah. Hadhihi sayyaratul mudiri. Baik. Ma hadhihi hadhihi mikwatun. Hadhihi mikwatun. Taib, taib yakfi. Jazakallahu khair. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair dan bagi para pendengar dan silahkan di 8236543. Kita angkat kembali penelpon yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Umu siapa di mana? Dengan Umu Anissa. Di mana Umu? Di Bekasi. Di Bekasi, taib. Silakan. Umu Anissa ma'akil kitab? Naam, Ustaz. Taib, fadal ikra. Ya. Hadihi. Hadha ibn Hamidin. Naam. وهذه بنت ياسر لماذا نستعمل هذه هذه بنت وليس هذا بنت apa sebabnya umum kita menggunakan hadhi tidak hada karena bintu perempuan bintu perempuan maka kita gunakan hadhi Baik, Iya. istamiri Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun Baik, limada waqifatun kenapa waqifatun bukan waqifun karena bintu. Hmm, ada sifat untuk perempuan. Untuk perempuan. Baik, istamiri. Man hadhihi hadhihi ukhtul muhandisi. Nah. Ahiya ayudon muhandisatu muhandisatun. Nah. La hiya tabibatun. Nah. Sayyaratu man hadhihi. Baik. Hadhihi sayyaratul mudiri. Baik. Ma hadhihi hadhihi mikwatun Baik, jazakallah khair barakallahu fiik terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan kita beri kesempatan dua pendengar lainnya. Kami harapkan ikhwan <coughs> yang menelponnya Saya- kita bagi kesempatan ikhwan untuk akhwat di 8236543. Baik, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Ya, dengan siapa Umi? dengan Assalam. Tegar Cibarusa Di Cibarusah, baik. أم تكر معك الكتاب إن شاء الله طيب تفضل تفضلي اقرأ Hadza banu Hamidin Hmm. wa hadhihi bintu Yasirin نعم ibnu Hamidin Yalisun wa bintu مرة أخرى sekali lagi أم تكر ibnu Hamidin Yalisun جاء diperjelas ja ja ya ya جالس ibnu Hamidin Jalisun Hmm. wa bintu Yasirin wa kifatun واقفة man hadhihi Sekali lagi ummu wa bintu Yasirin wa bintu Yasirin wa kifatun Taib Man hadhihi hadhihi uftul muhandisi Naam Ahia aizan muhandisi Ahia aizan muhandisatun Muha atau muha ummu? Muha Muhan. Ha apa ha? Ha. Ha, ya, taib. Ahia aidan muhandisatun. lahia tobi tabibatun. La. La. Hiya tobi batun. Taib. Ma man hadi. Nah. Hadihi Ratu mudiri. Taib. Ma hadihi. Hadihi mikwatun. Taib. Jazakallah khair. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kita beri kesempatan satu pendengar lagi untuk Ikhwan bagi para pendengar yang ingin membaca pada pelajaran yang ke-6 dan pembahasan <clears throat> kita masih dalam isyarat atau e, penunjuk untuk perempuan hadihi. Kita angkat kembali. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa Pak di mana? Abu Fahmi Cibitung. Abu Fahmi di Cibitung, baik. Abu Fahmi akal kitab? Naam, Ustaz. Baik, fadhal ikra. Hadhi, hadi ibnu Hamidin wa bintu Yasirin. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. طيب Man hadhihi? Hadhihi ukhtul muhandisi. عيد مرة أخرى هذه Hadhihi ukhtul muhandis. Hadhihi ukhtul muhandisi. أنا سميت محا محا أو مها Muha. مها طيب مرة أخرى Hadhihi ukhtul muhandisi. طيب Ahia aidan muhandisatun? مهندسة Ahia aidan muhandisatun? Taib. La, hiya tabibatun. Naam. Sayyaratu man hadihi? Hadihi sayyaratul mudiri. Ahsant. Ma hadihi? Hadihi mikwatun. Taib. Abu Lukman, ana as'aluka? Mungkin? Ana tanya antum, bisa? Insyaallah. Taib. Uh, huna kalimat jalisun dan waqifatun. Apa sebabnya di sini jalisun? Lalu kenapa di sini waqifatun? Jalisun ya, karena uh, dia kepada ibnu. Hmm, dia sifat untuk untuk laki-laki. Ibnu habibin. Baik, maka tidak tidak satun Dia ja jalis. Ahsan. Kalau waqifatun? Waqifatun karena sifat untuk perempuan. Baik, barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Pada Abu Fahmi sudah. Ya? Tapi ada beberapa pertanyaan dari pesan. Kita angkat terlebih dahulu. Baik, pertanyaan pertama. Ya, ada beberapa pendengar yang menanyakan berkaitan tentang untuk menunjuk benda Ustaz, yang kita tidak mengetahui pemiliknya perempuan atau laki-laki. Kata petunjuk yang kita gunakan apa Ustaz? Yang pemiliknya, pemiliknya tidak kita apa laki. Tidak, iya. tidak tidak masalah. Tidak ada masalah. Contoh begini. Antum misalnya pulpen siapa ini? tidak diketahui siapa orangnya. Bagaimana ininya? Kalimatnya? kolamuman muman hadza hadza hadhihi? Hadza. apa sebabnya? Kepada Kembali ke kolam. Ha dan tidak akan berpengaruh. Ke siapa orangnya tidak tidak tidak tidak. Ha dan tidak dipengaruhi oleh siapa yang pu, yang punya. kolamuman muman hadza tapi karena hadza ini kembali ke siapa? Ke bendanya. Pulpennya. Sehingga siapapun yang yang punya maka tetap kita pakai man. Tidak apa kita jawab man. Man ini untuk laki-laki dan perempuan. Qalamu man haza Tapi kalau kita gunakan haqibatu man haza sahih? Khata. Khata. Sebabnya apa? Haqibatu man haza Apa sebabnya khata? Salah? Karena hakibah perempuan. Perempuan. Maka kita gunakan haki Haqibatu man hazihi bukan Hakibatu man hadha. Sehingga kata tunjuknya walaupun siapapun yang punya laki-laki perempuan tidak akan berpengaruh hadha atau hadihinya. Tapi yang mempengaruhi apa? Benda yang ditunjuk. Faham tum? Baik. Faham. Baik. As-salakhat. Talak bil mufrodat, makna. Baik, mungkin. Baik. Ada pertanyaan tentang makna mufrodat yang tertinggal tadi, nah. <clears throat> Iya, kornon Ustaz. Kalimat korni itu generasi, artinya generasi ataukah berarti tanduk. Di mana kita dapatkan kornon ini? Laisa fil kitab kharij an kitab. Kharij itu. Tapi kornon Tapi al kornu memang memiliki banyak makna. Maka di sini penting untuk memahami satu kata itu jika diletakkan dalam kalimat. Jika diletakkan dalam kalimat maka akan diketahui apa makna daripada kalimat kornun ini. Ya kalau antum dalam hadis khairul kuruni korni, maka korni di sini artinya masa zaman atau kurun. Tapi kalau al korn, kornul ghanam misalnya. kornu iya. al ghanam, maka di sini artinya tanduk. Tanduk tanduk daripada kambing. Maka tergantung daripada kalimatnya wallahu a'lam. Satu lagi Ustaz berkaitan dengan makna tolong jelaskan mana kalimat aba, abi dan abu. Kemudian baiknya sang anak itu memanggil ayahnya apa? <laughs> Aba, ab, abi dan abu di sini maknanya tidak berubah, bapak. Hanya saja nanti Anda akan temukan di sini ada eh, Asma al khamsa, ada bab di nahwu itu namanya asma al asma al khamsa. Ada isim yang lima yang perubahan huruf terakhirnya itu bisa alif, bisa dhammah, bisa bisa waw, bisa kasra. Aba maka fathah. Abu maka waw. Abi maka dia ya. Huruf terakhirnya ya. Maknanya sama, aba, abu, abi maknanya tidak berubah, bapak. Tapi ketika kapan aba, kapan abi, kapan abu itu yang berpengaruh nanti. Di mana posisinya? Di mana posisinya? Dan ini nanti tidak bab ini, ini bab yang nanti akan pelajari insya Allah di bab nahwu. Antum mungkin nanti ikut derosa takhasus, ya, ikut apa namanya program takhasus, mudah-mudahan bisa mendapatkan bab ini insya Allah. Baik, kita teruskan. طيب أنتم lihat انظروا صفحة ثلاثة وثلاثون ثلاثة أو ثلاث وثلاثون تيجي أبولو تيجي ماسي دلم الدرس السادس الدرس السادس استمع جيدا استمعوا يا إخوان استمعوا جيدا لمن هذه لمن هذه هذه لخالد هذه li Khalidin. Ada rajatu Anasin hadhihi. Kita baca dulu semuanya baru kita akan jelaskan satu demi satu. Ada rajatu ada rajatu Anasin hadhihi. La hadhihi darrajatu Ammarin. Hadhihi jadidatun. Hadhihi jadidatun wa darrajatu Anasin qadimatun wa darrajatu Anasin qadimatun. mana Anasin ya ikhwan? Apa sebabnya? Karena dia mudhafun mudhafun ilaih. Hadhihi sa'atu aliyin. Hadhihi sa'atu علي أو سببnya علي يا إخوان مضاف إليه هي جميلة جدا هي جميلة جدا هذه ملعقة هذه ملعقة وهذه كدر وهذه كدر الملعقة في القدر الملعقة fil qidri. Ini bacaan al-qadar dengan al-qidr sama. Tapi tentu yang membedakan adalah harokatnya. Maka jangan baca fil qadari. Al-mil'aqatu fil qidri, al-qidr. Hadhihi baqa afwan, hadhihi baqaratu baqaratul fallahi. Hadhihi baqaratul fallahi. هذا أنف وهذا فم هذا فم عفوا هذا أنف وهذا فم هذه أذن وهذه عين هذه أذن وهذه عين وهذه يد wahadihi rijlun. wahadihi yadun. wahadihi rijlun. Baik. Kita mulai kembali dari atas. Istami' unzur ila kitab wastami'. liman hadhihi? Liman hadhihi? Hmm, liman sepertinya kalimat jadidah, kata baru. baru. Li alumman ada huruf lam lalu ada ada ada isim man. Liman digabung menjadi liman. Mana liman? Li, mana li? Untuk atau milik. Lam di sini artinya lam pemilikan. Milik. Liman milik siapa? Liman hadhihi milik siapa ini? Hadhihi li Khalidin. Hadhihi li Khalidin. Ini li apa tadi li ikhwan maknanya? Milik. milik. Hadhihi ini milik Khalid. Ini milik Khalid. Hadhihi berarti menunjuk benda apa menunjuk orang ya, ikhwan? Benda. Benda. Di sini apa sebabnya? Tidak diketahui, tapi pada asalnya ketika hadhihi tidak diketahui dia pas, cenderungnya dia menunjuk kepada benda, cenderungnya. Hadhihi li Khalid, li Khalidin. Sepertinya ini dipahami oleh oleh yang bertanya maupun yang menjawab. Yang bertanya dan menjawab memahami hadhihi ini kembali ke siapa. Tapi bagi bagi kita tidak terlihat gambarnya apa ini. Liman hadhihi hadhihi li Khalidin. Ada rajatu Anasin hadhihi. Ada rajatu Anasin hadhi terjemah ikhwan apakah sepeda apa apakah darajatu sepeda Anasin hadhi Apakah ini sepeda Apakah ini Apakah ini sepeda ini miliknya Anas? Apakah sepeda ini miliknya Anas? Baik. Anda lihat kalimat hadi di belakang, tapi kita terjemahkan di depan. Sesuai dengan uh, iya, ya, sederhana ejaan atau bahasa kita. Tidak mungkin kita apakah sepeda Anas ini bisa saja, tapi ini bukan kalimat yang Sempurna. betul. Ini kalimat yang dipakai sehari betul, tapi kalau kalimat yang dianggap sebagai ejaan yang benar maka tidak. Apakah ini sepedanya Anas atau sepeda milik Anas? Eh, kenapa Anasin bukan Anasun? Ah, karena Anasin mudafun ما ما عندك كرسي؟ ما عندنا لا هذه دراجة عمار kenapa sebabnya ammarin ya ikhwan karena dia mudhaf lagi-lagi mudhaf dan mudhaf di sini disebutkan tidak ini sepedanya siapa ya ikhwan Hadhihi jadidatun. Ma mana hadhihi jadidatun? Ini, ini baru. Ini baru. Apa yang baru di sini, Wan? Sepeda. Hadhihi kembali ke sepeda. Ini sepeda ini maksudnya sepeda ini baru. baru. Wadarrajatu Anasin qadimatun. Wadarrajatu Anasin terjemah ya ikhwan dan dan sepedanya, dan sepedanya Anas qadimatun lama. lama. Masih ingat? Jadi dan qadimun Ingat di pelajaran. Jadi Idun di pelajaran jauh sekali ya, halaman berapa ini? Yang baru mungkin di sini? Darajatu. Darajatu. Wa darajatu Anasin qadimatun dan sepedanya Anas apa ya ikhwan qadimatun? Lama. Lama. Sepeda sudah. Nah, tidak sesalis. Nah, kita pelajari di kalimat jadi dan di ini di adars. Asalis. Hadhihi sa'atu aliyin. Ma mana hadhihi sa'atu ini, ikhwan? Ini, adalah jam tangan milik Ali. Jam tangannya milik Ali, atau jamnya jam jam milik Ali. Hiya, hmm, hiya. Antum lihat hiya. Kembali ke siapa hiya ini? Jam. Jam. jam. Tidak menggunakan huwa. Apa sebabnya tidak menggunakan huwa? Karena jam karena jam adalah muannas. Jam muannas. Sa'atun ada tak butuhnya maka dia isim muannas kita gunakan hiya. Hiya jamilatun jiddan. Mana jiddan? Dia atau jam itu bagus sekali. Sebagai bentuk penegasan dan penambahan. Bukan hanya bagus, tapi sekali. Bagus sekali. Sekali aja. Saatun Tidak. jadi jamilatun. Hah? Saatun jadi jamilatun. Saatun jadi? Jamilatun. Hiya jamilatun jiddan. Bagus. Jamilatun tidak hanya artinya cantik. Tapi bisa untuk benda. Jamila, bagus sekali. Faham ya, Cantik sekali. Hmm. Bagus sekali. Nah. Hadhihi mil'aqatun wa hadhihi qidrun. Hadhihi mil'aqatun wa hadhihi qidrun. Lihat di sini ada ada yang menarik di sini. Apa yang menarik ikhwan? Hadhihi mil'aqatun. Ma mana mil'aqatun? Sendok. Sendok. Sendok. Mil'aqatun artinya? Sendok. Sendok dia memiliki tamar buta, maka kita menggunakan hadhihi. Tapi ketika kita bilang wahadhihi kidrun, wahadhihi kidrun. Kenapa kidrun? Menggunakan hadhihi. Karena dia adalah suatu uh, benda yang dia itu seperti muannas. Si muannas. Masya takwilun. <laughs> takwilun ba'id atau takwilun qarib? Karena dia selalu tempatnya di dapur, <laughs> Baik. Dapur itu sinonim dengan perempuan begitu. Iya. Allah ya, wallahi ana ma sami'nahu. Wallahi hadha la yaqulu jinniyun wala insiyah. <laughs> Baik. Al-Qidru, antum lihat apa ini Al-Qidru? Kendi apa apa kalau kita bahasa kita ini? Tempat menor makanan biasanya. Ah? Panci. Ya? Tidak, dia tidak, tidak diletakkan di atas kompor, tidak. al itu hanya meletakkan makanan saja, tapi tidak ditaruh di atas kompor, tidak. Kalau panci mungkin bisa di atas kompor, tapi kalau ini apa dalam bahasa kita di sini ada? Hah? Kendi ya, kita bilang kendi, tapi bukan bukan kendi ya. Al kendi di sini air biasanya kan. Iya. Tapi bisa untuk makanan, bisa untuk air. Ya seperti itulah, tempat untuk menaruh. Hah? Wajan, bukan juga wajan. Lantang ya semacam itu. Al oh, Kider. Gitu. Tapi jawabannya kawan ini alhamdulillah sudah usaha yang bagus sekali. Tapi, tapi anak sendiri sampai sekarang belum menemukan jawabannya. Sepertinya kita bisa katakan dari sananya begitu sudah. Yang paling simpel daripada kita mentakwil, kita katakan dari sananya al-kidr menggunakan hadhihi. Nanti insya Allah kita akan cari terus apa sebabnya kidr menggunakan hadhihi. Baik. <clears throat> Al-mil'aqatu fil kidr. Sendok itu ada di mana, Ikhwan? Di dalam, di dalam kendi atau rantang. Baik. Hadhihi بقرة الفلاح هذه بقرة الفلاح jadi di sini baqaratu kita menggunakan hadhihi. Baqaratu al-fallah. Ini kalimat idhafah. Mana mudhaf dan mana mudhaf ilaihi ya ikhwan? Baqaratu mudhafun al-fallah mudhafun ilaihi. Yang terlewat kalimat mudhafun isim yang letaknya atau uh, statusnya sebagai mudhafun tidak boleh tanwin. Antum lihat di sini ikhwan, baqaratu. Tidak benar kalau antum bilang baqaratun. Mudhafun selalu harokatnya domma atau fathah saja atau kasrah saja. Tergantung daripada letaknya di mana. Tapi tidak tan tanwin, tidak boleh tan tanwin. Hada anfun wahada famun hadza anfun wahada famun memana anfun hidung hidung anfun hi hidung hidung famun mulut antum lihat gambarnya di bawahnya itu famun mulut anfun hidung hadza anfun wahada famun ini hidung dan ini mulut. mulut. Semuanya menggunakan Hada. Semuanya menggunakan apa ya, kawan? Hada. Muzakkar semua. isi muzakkar. Kata benda yang bersifat laki-laki semuanya. Sekarang lihat paling bawah. Hadihi uzunun. Wahadihi ainun. Hadihi uzunun ini uzun. Mana uzun ya, kawan? Apa gambarnya di situ? Telinga. Wahadihi ainun dan ini mata. Yang menarik di sini, udhunun dan ainun tidak ada tak butuhnya. Tetapi menggunakan kenapa menggunakan hadhihi? Karena dia adalah benda yang berpesanan Ustaz. Ah, ini baru takwilun sahih. Setiap benda yang memiliki pasangan artinya tidak tidak sempurna kalau cuma satu. Telinga, ada berapa telinga? Manusia yang sempurna berapa telinganya? Dua. Dua. Maka menggunakan hadhihi. Kata tunjuk muannas hadhihi. Walaupun bukan e, tidak ada tak marbuto di kalimat ainun maupun uzunun, tapi karena uzun dan ainun sempurnanya ada dua, maka dia menggunakan hadhihi. Terus di terakhir halaman 34 Anda temukan e, soal yang sama. wahadhi yadun. Yadun tidak tak merbutonya, ikhwan. Alas sekedarik? bala. tidak ada tak merbutonya, ya kan? Ya. Tidak ada. Tapi kenapa menggunakan Ya, karena tangan itu ada berpasangan. Pasangan. Tidak sempurna tangan seorang jika satu. Ya. Walhadhihi rijlun dan ini kaki. Kaki. Lagi-lagi rijlun menggunakan hadihi apa sebabnya? Karena dia eh, dia benda yang berpasangan. Baik, fahim tum? Baik. Kita akan cari kenapa kedrun menjadi hati ini fair buat antum semua. Ya akhwat kalau ada ada informasi yang bisa disampaikan maka disampaikan. Baik, mujud huna. Baik. Kedron ada bimakna sangku. Sangku. Tempat makan bahasa Jawa. Jawa nah, Tengah. Sangku. Hmm. Alhamdulillah. Bapak anak alas tu ya. <laughs> Ada SMS di sini yang menjelaskan. Periuk. Hah? Periuk. Periuk mungkin lebih tepat. Periuk. Ah, santai ya. Ah, santai. Periuk lebih tepat itu. Tapi bala nakra. Sekarang kita baca ya, kawan. Saya tanya Priok bukan. Priok. Baik. Ayo ya istami' thumma karib. Baik. Liman hadhihi? Liman hadhihi? Liman hadhihi? Liman hadhihi? Hadhihi li Khalidin. Hadhihi li Khalidin. Kenapa Khalidin majrur? Tasratain di sini, ikhwan, kenapa? Karena dia masih kuliah huruf jar, Ustaz. Ada huruf jar di situ. Huruf jarnya apa? Lam. Lam. Hadhihi li Khalidin. Maka lam itu harful jar yang membuat isim setelahnya atau kata benda setelahnya menjadi majrur dan tanda majrur di sini adalah kasratain. Faham Sekali lagi ikhwan, hadhihi li Khalidin. Hadhihi li Khalidin. Adar rajatu Anasin hadhihi Adar rajatu Anasin hadhihi La hadhihi darrajatu Ammarin. La hadhihi tu Ammarin. Hadhihi jadidatun. Hadhihi jadidatun wadarrajatu anasin qadimatun wadarrajatu anasin qadimatun ma mana jadidatun wa qadimatun ya ikhwan baru lama jadidatun maknaha baru baru qadimatun lama lama Hadihi sa'atu aliyin Hadihi sa'atu aliyin hiya jamilatun jiddan hiya jamilatun jiddan ma mana jamilatun jiddan Bagus, bagus, bagus sekali. Bukan hanya bagus tapi di atasnya. Bagus sekali. Hadhihi mil'aqatun. Hadhihi mil'aqatun. Wa hadhihi qidrun. Wa hadhihi qidrun. Al mil'aqatu fil qidri. Al mil'aqatu fil qidri. Al mil'aqatu fil qidri. Al mil'aqatu fil qidri. Hmm, suara antum makin lemah ya, ikhwan. الملعقة في القدر يا جماعة يا اخوان الملعقة في القدر الملعقة في القدر هذه بقرة الفلاح هذه بقرة الفلاح هذا أنف هذا أنف وهذا فم وهذا فم هذه أذن هذه أذن وهذه عين وهذه عين وهذه يد وهذه يد وهذه رجل وهذه رجل kalimat رجل jika tidak ada harokatnya bisa jadi kita baca rojulun tapi di sini tentu bukan rojulun رجل baik طيب نفتح fursalil mustami' Oh, bagi para pendengar yang ada di rumah dan ingin berinteraksi langsung untuk membaca itu bisa menghubungi di telepon 8236543. Tapi kita angkat telepon yang pertama sesi yang kedua ini. Assalamualaikum. Halo. Halo. Iya, dengan siapa Pak di mana? Dengan Amril di Rawamangun. Iya, Pak Amril ya? Iya. Pak Amril, makal kitab? Nam. Baik. Iqra Pak Amril eh, liman hadi safa salah satu wasaratun halaman 33 Pak liman hadi nah hadhi li Khalidin nah adarrajatu Anasin hadi nah la hadhihi darrajatu Ammarin nah hadhihi jadidatun wa darrajatu Anasin qadimatun limada Anasin Pak Amril bukan uh, Anasun mudhaf ilaih mudhafun ilaih taib ya. هذه ساعة علي هي جميلة جدا طيب هذه ملعقة وهذه كدر نعم الملعقة في الكدر نعم هذه بقرة الفلاح فلاحي فلاحة فلاحي فلاحي طيب, طيب. هذا أنف وهذا فم طيب Hadhihi udunun wa hadhihi ainun. Baik, kenapa udunun dan ainun hadhihi, Pak Amril? Kenapa, Pak? Kenapa udunun dan ainun hadhihi bukan hada? Eh, karena berpasangan. Berpasangan. Iya, di hukum mu'anas. Baik. Wa hadhihi yadun wa hadhihi rijlun. Baik, jazakallah khair. Syukran Pak Amril. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Amriel untuk bisa menghubungi kembali Di 8236543 Assalamualaikum Waalaikumsalam Iya, dengan siapa Umu di mana? Umu Ahda di Bekasi Baik. Umu Ahda, ma'aki al-kitab? Naam Baik, ikra ya. Fadal, liman hadhihi? Liman hadhihi Hadhihi li Khalidin Ad-darajatu anasin hadhihi Sekali lagi Umu Ad-darajatu Anasin hadhihi. Sambung uh, eh, jangan disambung antara a dengan dal. Adarra, adarra. Langsung sambung. Adarrajatu Anasin hadhihi. Baik. La hadhihi darajatu Ammarin. Nah. Hadhihi jadidatun. Nah. Wadarrajatu Anasin qadimatun. Wadarra, wadarra. Wadarrajatu Anasin qadimatun. Baik. Hadhihi sa'atun aliyin. Sekali lagi Ummu. Hadhihi sa'atun sa'atun aliyin. Hmm, ada yang salah di sini. Sa'atu bukan sa'atun. Oh iya. Hadhihi sa'atu aliyin. Hiya jamilatun jiddan. Apa sudah punya sa'atu di situ Ummu? Bukan sa'atun? Uh, had sa'atu Sa'atu aliyin itu kalimat idhafah. Oh iya. Iya, sa'atu mudhafun aliyin mudhafun ilaih. Ya. Kaidahnya mudhafun tidak boleh tanwin. Dia harus harakatnya domah saja atau fatah saja atau kasrah saja. Kasrah saja. Di sini domah saja. Taib, istamir. Hadhihi mil'aqatun wa hadhihi qidrun. Nah. Al mil'aqatu fi fil qidri. Nah. Hadhihi baqaratul fallahi. Nah. Ha فلاح nah هذا أنف وهذا فم nah هذه أذن وهذه عين nah وهذه يد وهذه رجل wahad taib jazakallah khair syukran Pak Ustadz, saya mau tanya, ya eh, eh, kalau misalnya jadidun itu muanasnya jadi datun, betul Eh, apakah semua eh, kata-kata itu bisa dijadikan mu'anas semuanya? dengan, eh, kata sifat maksudnya Mu? Iya, dengan ya. penambahan tak marbuto. Ada kata sifat yang bisa yang e, eh, muannasnya kita tambahkan tak marbuto, ada kata sifat yang e, eh, muannasnya bukan tak marbuto. Tidak semuanya. Tidak semuanya. Apa contohnya? Warna misalnya, ahmar. Ahmar, merah. Kitabun ahmarun. Buku yang merah. Tapi kalau kita bilang tas yang merah hakibatun hamra. Hakibatun hamra'u. Kenapa hamra? Karena dia muannas. Dan tapi tidak kata katakan ahmaratun, tidak. Tidak tamr, tidak selalu tamar botol. Baik. Berarti ciri-cirinya uh, maksud saya tanda-tandanya itu dari muannas ke marbuta itu banyak ya Pak ya? Iya, tidak hanya tamar marbuta saja. Insya Allah tadi sedikit-sedikit insya Allah kita akan pelajari ini. Oh iya, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum, syukron. Afwan. Assalamualaikum Tapi kita masih berikan kesempatan bagi para pendengar yang lain yang ingin mencoba membaca di 8236543. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Pak di mana? Abu Afifah. Abu Afifah di mana? Di Ciledug. Di Ciledug, saya. Silakan Abu Fifa, ikra. Namzat. Liman hadhi hadhi li Khalidin. Naam. Ad-darrajatu Anasin hadhi la hadhi tu Ammarin. Naam. Hadhi jadidatun. Naam. Wa tu Anasin Anasin qadimatun. Naam. Hadhi sa'atu aliyin. Nah. Ia jamilatun jiddan. Nah. Hadi mil'aqatun wa hadi kidrun. Nah. Al mil'aqatu fil kidri. Baik. Hadi takaratul falahin. Sekali lagi. Abu Hadi takaratul falahi. Lamnya atas titnya. bakorotul falahi. Hadi takaratul هذه بقرة الفلاح أحسنت هذا أنف وهذا فم نعم هذه أذن نعم. وهذه عين نعم. وهذه يد وهذه رجل طيب طيب جزاك الله خير شكرا أهلا السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته Jazakallah khair kepada Abu Afifah dan kita berikan satu kesempatan kembali di 8236543 yang terakhir mungkin insyaallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi dengan siapa Umu di mana? Dengan Umu Akmal di Depok. Silakan Umu Akmal, ikrai. Ya, na'am Pak Ustaz. Liman hazihi hazihi li Khalidin. Nah. Ad-darajatu anasin hazihi La, hadhihi darrojatu ammarin. Nah. jadi datun. Nah. tu anasin kodimatun. Nah. Hadhihi sa'atu aliyin. Kia jamilatun jiddan. Nah. Hadhihi mil'akotun wa hadihi kidrun. Nah. Al mil'akotu fil kidri. Nah. Hadhihi bakorotul fallahi. Nah. Haja anfun wa famun. Nah. Hazihi udunun wa hazihi ainun. Nah. Ainun. Ah, ainun. Ainun. طيب Wa hazihi yadun wa hazihi rijlun. طيب جزاك الله خير شكرا Syukran Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ustaz ada beberapa pertanyaan dari pesan singkat kita Silakan. lebih <clears throat> dahulu. Tentang mufradat Ustaz yang Ya. di Baqaratul Fallah. طيب Bagaimana Baqaratul terjemahan- Fallah terjemahannya? Bakaratu sapi. Surat Al-Baqarah. Mana surat Al-Baqarah, ikhwan? Sapi. Dan ini diperuntukkan untuk sapi betina. Al-Fallah. Al-Fallah. Oh iya, kita belum terjemahkan dia. Ya. Al-Fallah petani. Al-Fallah artinya petani. Baqaratul Fallahi sapi petani. Sapi milik petani. petani. Pak Tani. Fallah di sini laki-laki, bukan perempuan. Jazakallah khair. Yang kedua ada pertanyaan kembali apa bedanya liman hada dengan liman hadhi Mungkin secara singkat Liman hada dan liman hadhi maknanya sama, milik siapa ini. Tapi kita katakan tadi hada untuk menunjuk isim laki-laki. Adapun hadhi untuk menunjuk isim perempuan. Jadi tergantung benda yang ditunjuk Lalu juga tergantung orang yang ditunjuk. Apakah orang sebut laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki kita katakan liman hada. Kalau perempuan liman hadi. Lalu kalau isim kata bendanya kata benda yang bersifat muzakkar laki-laki maka kita gunakan liman hada. Kalau bendanya bersifat e, mu'annaf, perempuan kita gunakan liman hadihi. Wallahu a'lam. Yang berikutnya mungkin diulangi kembali kenapa kedron jadinya mengamakai hadihi yang ini masih mungkin tertinggal? Iya, ya ini yang anak katakan tadi sampai sekarang kita belum menemukan. Belum menemukan. Ada beberapa tadi uh, takwil dari beberapa ikhwan. Kidrun karena ini benda yang biasa di dapur dan dapur katanya selalu apa namanya sinonimnya pasti perempuan di dapur maka katanya kidrun perem, perempuan. sifatnya perempuan wallahualam tapi ini kita akan cek kembali eh, kita akan terus periksa bagi antum yang punya informasi Tolong disampaikan masa ini. Wallahu a'lam. Berikutnya Ustaz, jika mudhafun ilaihnya wanita apakah tetap majrur? Huruf terakhirnya kasrah atau bagaimana Ustaz? Ah, iya, beberapa bisa kasar, beberapa jika tidak ini agak agak luas nanti pembicaraannya. Tapi kita beri contoh misalnya uh, Fatimatu, misalnya bintu Fatimati ya bintu Fatimatu. Bintu Fatimati. Tetap dia harus majrur. Tapi nanti kalau kita temukan ada isim lain perempuan bisa jadi tidak tidak kasrah. Ini tergantung daripada uh, isimnya. Nanti insya Allah kita, kita akan terus menemukan contoh-contoh lain insya Allah dalam pelajaran berikutnya. Wallahu a'lam. Kemudian dari Salihin di Jatinegara, Ustaz apakah sama liman hadihi dengan liman sayyaratu hadihi? Apakah sama? Liman hadi dan lim, liman? Sayyaratu hadihi. Tidak ada ini. Eh, dari segi makna dua-duanya benar. Dari segi makna dua-duanya Benar, hanya saja yang liman hadhihi tidak di, tidak disebutkan bendanya apa. Kalau di sini liman sayyaratu hadhihi sudah diketahui ternyata yang ditunjuk adalah adalah mo mobil sayyarah. Taib. Iya. Kemudian satu lagi untuk gigi pakai hada atau hadhihi? Sinnun. Sinnun. Pakai atau hadhihi kan? Pakai hadhihi. Kenapa sudah hadhihi? Berpasangan. Berpasangan. Ya. Atas bawah. Taib, hayakumullah. Iya. <laughs> Taib, jazakallahu Iya. Baik, eh, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam ini. Banyak maklumat yang bisa kita dapatkan, maka tolong di murajaah sebelum tidur malam ini. 5 sampai 10 menit, lalu nanti insya Allah pada pekan yang akan datang, Jumat yang akan datang sebelum antum mendengarkan pelajaran bahasa Arab jam 8 atau jam 8 lewat, setelah Isya antum segera melihat bukunya di murajaah. Jadi begitu kita guna, kita kita pakai. Murajaah setelah pelajaran langsung dan juga mengulang sebelum pelajaran yang pekan depan akan dimulai. Demikian. Baik, uh, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.